Rai, selamat sore. Sore. Silakan Pak Rai. komentar. Ya. Itu apa mereka itu berhak gitu loh. Dan yang salah itu mungkin dulu orang tua orang tua mereka gitu ya. Nah sekarang itu kenapa kok dibiarin mereka bertindak semua mau mereka gitu loh. Sudah aja, makasih. Pak Utomo. Ya, terima kasih. Menurut saya hukum harus ditegakkan. Jadi siapa yang benar harus di sela tadi siapa yang salah harus dihukum dan sekarang ini hukum sepertinya kalah dengan jumlah masa atau dengan ormas-ormas yang kadang tidak jelas juga tujuannya ya itu aja saya rasa terima ya, kasih ya Pak Edi Uh, halo Mbak Silahkan Ini doktrin bodoh dari Orde Baru Tentang gerakan 30 SPKI Hari ini hal begini masih dilarang Biarkan aja Orang ada berkumpul kok kalau oh, doktrin itu ditakuti uh, terus tentunya kalau kayak begini kan ada izin dari polisi terus kedua negara bisa dituntut loh karena membiarkan pelakuan terhadap uh, warga negara apapun itu alirannya terima kasih Kakak Sulis Iya, selamat sore. Iya, Pak. Ya, ya kebetulan saya ini kan lahir di atas tahun 65 ya, jadi yang namanya PKI itu nggak tahu, cuma sering dulu kan nonton film G30 SPKI gitu. Dengan adanya seperti itu, saya jadi ragu-ragu yang PKI yang mana ini Bu, terima kasih.